Sekarang lihat ya, bismillah. Kita masuk pada al-mubtada. Termasuk isim yang dibaca rofa berikutnya adalah mubtada. Di sini beliau memberikan pendahuluan al jumlah tu fil logotil arabiyyati naw'ani. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua. Ya, jenisnya itu ada dua macam. Yang pertama jumlah tun ismiyah, ada namanya jumlah ismiyah. lati tubda'u bi ismin dan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam asobru Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam asobru diaun sabar itu adalah cahaya. Ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim atau diawali dengan domir. Ya, itu sudah pernah kita sebutkan dulu. diawali dengan isim seperti as diaun as adalah isim terletak di awal kalam. ham Berarti ini namanya jumlah ismia Atau nanti dia itu diawali dengan domir. Ya, seperti nahnu mujahiduna. Itu termasuk jumlah ismia atau huwa Muhammadun. Itu juga termasuk jumlah ismiyah. Paham? Nahnu mujahidu mujahiduna atau huwa Muhammadun ini sama-sama diawali dengan domir. Nahnu adalah domir rofa munfasil. Huwa juga termasuk domir rofa munfasil. Ini termasuk bagian dari jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu kalau lebih mencakup adalah setiap sesuatu yang diawali dengan isim atau diawali dengan domir. Itu masuk dalam bagian jumlah ismiyah. Seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asoburu diaun. Sabar itu adalah cahaya atau huwa Muhammadun atau nahnu mujahiduna. Dan ingat ya, kalau jumlah ismiah paham? Terletak di awal kalam maka nanti jumlah ini memiliki i'rab. Ya. Dia nanti sebagai mubtada dan dan khobar. Kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wahiyal lati tubda'u bi fi'lin. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Sawa'un kana madian sama saja baik jumlah itu adalah jumlah fi'il madi au mudhari'an atau jumlah fi'il mudhari au amron atau jumlah fi'il amr itu hukumnya sama ya itu hukumnya sama contoh fi'il madi mislu hadara ad-dhaifu ya hadara ad-dhaifu hadara terletak di awal kalam ya awal kalam jumlah baru jadi jangan pernah disalahpahami awal kalam itu itu nggak harus betul-betul di ujung, di awal, bukan. Apabila kalimat sebelumnya sudah sempurna, kemudian sudah selesai, kemudian ada mulai lagi jumlah baru, maka itu sudah dinamakan awal awal kalam. Nah, seringnya orang kebingungan ketika mendapatkan mubtada khobar di tengah. Ya, kok bisa jadi mubtada sedangkan posisinya di tengah misalkan. Yang namanya awal kalam itu awal kalam dari jumlah sebelumnya yang dia itu telah sempur sempurna. Sehingga terkadang kita dapatkan mubtada itu di tengah, terkadang di ujung, terkadang di awal sekali. Bisa saja, tidak masalah. Yang penting kalimat dia itu, kalimat sebelum dia itu sudah sudah sempurna. Hadara ad-daifu, yahduru ad-daifu, itu yang mudariknya Kemudian, Amarnya kum ilas sholat. Berdirilah engkau untuk mengerjakan sholat. Ya, kum ilas sholat. Berdirilah engkau untuk mengerjakan sholat. Dan ingat ya, kalau jumlah fi'liyah terletak di awal kalam, jumlah fi'liyah ini tidak ada i'rabnya. Paham? la laha minal i'rab. Tidak memiliki i'rab secara jumlah. Kemudian lihat wa mislu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam Kulu liman ba'a washtaro fil masjidi. Katakanlah kalian katakanlah kepada orang yang dia itu berjualan dan membeli di dalam masjid. La arbahallahu tijarataka. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ya, Semoga Allah Azza wa Jalla tidak memberikan keuntungan dalam perniagaan atau per, apa penjualanmu sesuatu yang engkau jual tersebut. Paham jadi? Paham dengan baik? Jumlah itu ada dua. Ada jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali dengan isim atau diawali dengan domir. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Baik fi'il mad, fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Yang penting terletak di awal jumlah. Maka jumlah tersebut adalah jumlah fi'liyah di awal kalam maksudnya ya, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Sekarang al jumlatu ism al ada adapun jumlah ismiyah tatarakabu min ruknaini asasiyaini dia itu akan tersusun dari dua rukun yang asas yang menjadi pondasi dasarnya. Maksudnya apa? Jumlah ismiyah ketika dikatakan ini jumlah ismiyah, maka dia akan tersusun dari dua dasar yang menjadi rukunnya. Yaitu apa? Al-mubtada'u wal khabaru Yaitu mubtada dan khabar. Jadi yang namanya jumlah jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang pasti tersusun dari mubtada khobar. Mau dengan isim, mau dengan domir. Paham? Mau dia diawali dengan isim, asobru diaun, asobru mubtada, diaun sebagai khobar. Atau mau diawali dengan domir, huwa muhammadun. Huwa mubtada, muhammadun sebagai khobar. Paham? Jadi ketika kita berbicara, ini jumlah ismiah. Paham? Maka ketika kalian mengatakan ini jumlah ismiah, poin yang perlu kalian ambil pembicaraan di dalamnya adalah berarti kalian akan berbicara tentang hukum mubtada khobar. Karena asasnya, rukun dasarnya, ketika kita menyebutkan ini jumlah ismiah adalah tentang membicarakan mubtada dan khobar. Ya. Kemudian lihat Al-mubtada'u yang namanya mubtada huwa ismun marfu. Dia itu adalah isim yang dibaca rofa. Paham? Mukhbarun anhu atau yukhbaru anhu yang mana nanti mubtada tersebut dikhobarkan darinya. Ketika kita menyebutkan khobar, khobar itu mengkhabarkan, menyampaikan tentang keadaan mubtada. Itu namanya yukhbaru anhu. Dikhobarkan, diberitakan tentang dirinya. wa yuhaddasu anhu dan diceritakan dari dia. Paham? Jadi yang namanya mubtada itu perhatikan rukun mubtada. Yang namanya mubtada itu ismun harus berbentuk isim. Tidak akan ada mubtada khobar terbentuk dari fiil itu nggak akan bisa. Mubtada itu terbentuk dari fiil nggak bisa. Karena rukunnya mubtada itu dia harus dibentuk dari isim. Paham? Yang kedua, dia harus marfu. Ya, kedudukan dia itu selalu dalam keadaan rofa. Tinggal dilihat nanti bentuk isimnya isim apa. Rofaknya dengan doma, dengan alif, ataukah dengan waw. Itu tergantung. Kemudian kata beliau di sini yukhbaru anhu, dikhabarkan darinya. Seperti lihat ya, as diaun. Ketika kita mengatakan as-sabru dia'un, maka kita mengatakan kesabaran itu adalah cahaya. Maka kita khobarkan dengan adanya dia'un, maka kita mengkhobarkan tentang tentang adanya as-sabar. Wa yuhaddasu anhu dan diceritakan dari dia. Ya'ti awalul kalam. Lihat, yang namanya mubtada itu selalu terletak di awal kalam. Goliban kebanyakannya seperti itu. Bisa dikatakan sangat jarang ada mubtada tidak terletak di awal kalam. Ya, kebanyakannya mubtada golibnya itu adalah terletak di awal kalam. Ketika kalam yang sebelumnya telah sempurna, sudah selesai, ada jumlah ada kalimat baru, ada kalam baru, pembicaraan yang baru, maka ketika diawali dengan isim lagi atau diawali dengan domir, maka itulah mub, mubtada. Meskipun posisinya di tengah atau di ujung. Jadi jangan pernah digambarkan yang namanya mubtada ini hanya di awal-awal saja. Kalau di tengah nanti nggak bisa jadi mubtada. Enggak, enggak seperti itu. Ya, itu diantara poinnya dia itu selalu terletak di di awal kalam. Dan ingat ya, mubtada itu la yasbikuhu amilun, tidak akan pernah didahului oleh amil. Jadi kalau sudah ada amil lafzi di belakang sebelum dia, itu sudah pasti bukan mubtada. Paham? Ketentuannya mubtada ingat. Tidak pernah didahului oleh amil lafdi. Amil yang bisa diucapkan secara lafad. Berbeda nanti dengan yang lainnya. Berbeda dengan fa'il, berbeda dengan naibul fa'il. Dia itu pasti didahului oleh amil lafdi. Ja'a Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'il dibaca rofa. Kenapa? Karena kedahuluan amilnya, amil lafdinya yaitu ja'a. Ra'aitu Muhammadan. Dibaca Muhammadan. Kenapa bisa dibaca nasab? Karena didahului oleh amil lafdi. Adapun mubtada itu tidak akan bisa didahului oleh amil lafdi karena amil ada dua. Ada amil lafdi, ada amil maknawi. Ha. Mubtada amilnya dia itu adalah amil maknawi bukan amil lafdi. Ya, amil maknawi itu tempatnya cuma dua ya, pada mubtada sama pada fiil mudhari yang kosong dari amil nasab dan kosong dari amil jazm. Fiil mudhari yang dalam keadaan rofa sama mubtada, cuma dua ini yang memakai amil maknawi. Adapun selain daripada itu, semuanya amil lafzi. Jadi ingat, kalau ada sebuah isim, kalian mengatakan dia ini di awal jumlah. Namun sebelumnya sudah didahului oleh amil lafzi, itu sudah pasti bukan mubtada. Paham? Karena yang namanya mubtada itu tidak akan didahului oleh amil lafzi. Sehingga kalau ada yang bertanya terus amil dia apa? Kok dia bisa dibaca rofa Muhammadun as-sabru dibaca rofa? Jawabannya amilnya dia adalah amil maknawi. Secara makna bukan secara lafzi, bukan secara lafaz. Seperti lihat mislu al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu isim rofa dikhobarkan darinya terletak di awal kalam. Ya, terletak di awal awal kalam sebagai mubtada. Dan ingat al ilmu tidak didahului dengan amil apapun sebelumnya. tidak ada harfu jer, tidak ada fiil, tidak ada kana dan saudara-saudaranya, tidak ada inna dan saudara-saudaranya. Dia kosong dari amil lafzi. Maka dia bisa dihukumi sebagai mubtada. Yang perlu kalian tekankan baik-baik, perhatikan baik-baik itu. Jangan terkecoh. Oh ini mubtada, ini isim, terletak di awal kalam. Tapi sebelumnya sudah ada amil lafzi. Itu nggak bisa dijadikan mubtada lagi. Ya, dan amil lafdi itu bisa jadi berbentuk isim, bisa jadi berbentuk fiil, bisa jadi berbentuk huruf. Itu amil lafdi. Ya, amil lafdi itu bentuknya tiga. Bisa jadi isim, bisa jadi fiil, ya bisa jadi huruf. Fal ilmu mubtada'un marfu'un. Maka ilmu di sini adalah mubtada yang dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma dan tanda rofaknya itu menggunakan dhamma. Ya. Tanda rofaknya itu dengan menggunakan dhamma. Kemudian sekarang lihat suarul mubtada. Bentuk-bentuk mubtada. Yang pertama al-mubtada'u as-sarihu. Mubtada itu dibentuk dari isim sorih. Dan yang namanya isim sorih adalah isim yang disebutkan dengan lafat yang soraha, soroha, dengan lafat yang jelas. Itu namanya isim sorry. Isim sorry itu adalah ismu alladhi yuzkiru sarahatan bilafdihi. Isim sorih itu adalah isim yang lafat dia itu disebutkan dengan jelas. Tidak kiasan. Tidak kinaya Seperti as sobru dia'un. as sobru disebutkan ya. as sobru itu isim sorry. Karena lafadznya jelas, as-sabru diaun, tidak ada bentuk isyarah-isyarahnya. Tidak. Ya, disebutkan dengan lafadz yang jelas. Itulah isim sorry. Paham? Seperti di sini An-nasru qaribun. Pertolongan itu dekat. An-nasru isim sorry. Kenapa? Karena lafadznya ketika disebutkan jelas. An-Nasru ya maknanya adalah pertolongan. Ya jelas. Fum, Ini namanya isim sorry. Karena nanti ada isim yang penyebutan lafadznya itu nggak jelas. Malah di, hanya menggunakan isyarah. seperti domir, huwa, dia. Mana jelas dia itu bisa apa yang diinginkan? Paham? Bisa jadi Muhammad, bisa jadi Ali, bisa jadi yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita katakan Muhammadun, ya jelas ini lafadznya, inilah isim sorry. Lafadznya jelas, maksudnya jelas. Tapi kalau dengan domir, itu bukan sorry. Ya, kita katakan huwa misalkan. Ini bukan isim sorih namanya. Kenapa? Karena penyebutan lafadznya itu tidak jelas siapa yang diingin diinginkan. Ya, jadi itu bentuk yang pertama ya. Mubtada itu bisa terbentuk dari isim sore. Yang kedua, al-masdaru al-muawwal, masdar muawwal. Harful masdari ditambah fi'il. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla wa antasumu khairul lakum. Ya, dan apabila kalian berpuasa, maka itu lebih baik, lebih baik bagi kalian. Di sini lihat. Antasumu ya khairul lakum. An ditambah fi'il mudhari, ini adalah jumlah masdar muawwal. Waw itu huruf ya. Jadi huruf itu tidak ada pengaruhnya. Jadi jangan kalian mengatakan tapi mas mubtadanya enggak terletak di awal. Yang pertama itu adalah huruf waw. Ingat, kalau dia huruf itu tidak ada pengaruhnya dalam jumlah. Ya, dan wau di situ adalah huruf ibtidaiyah. Jadi wau di sini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Meskipun antasumu adalah masdar muawwal yang terletak pada urutan kedua. Urutan pertama kan wau nya, Dia tetap sebagai mubtada. Kalau ada yang bertanya tapi dia bukan di awal. Iya, tidak masalah. Kenapa? Karena wau ini bukan amil. wau ini hanya hu huruf. Ya, dan huruf la mahalla laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya dalam jum, jumlah. Sehingga keberadaan dia sama dengan tidak ada. Sehingga adanya waw di situ tetap antasumu itu dihukumi sebagai mubtada yang terletak di awal kalam. Ya, Fal masdaru al muawwalu antasumu ay saumukum mubtada'un marfu'un wa khabarun khairun marfu'un wa la rafihi ad-dhamma. Maka masdar muawwal antasumu itu kalau ditakwil ke masdar sori saumukum puasa kalian khairun lakum. Itu baik bagi kali bagi kalian. Ya, dia itu marfu dan khabarnya juga adalah khairun juga dalam keadaan marfu Tanda rofaknya itu menggunakan doma. Di sini kalau untuk yang menjadi mubtada berbentuk masdar muawwal Masdar muawal itu kan di antara yang kita ketahui ada tiga ya. An ditambah fi'il mudhari atau anna ditambah isim ditambah khobar atau ma ditambah fi'il yang boleh menjadi mubtada hanya an ditambah fiil mudhari atau ma ditambah fiil. Kalau anna nggak boleh karena anna itu syaratnya dia harus didahului oleh jumlah. Anna nggak bisa terletak di awal kalam. Yang bisa di awal kalam itu inna. Jadi yang boleh nanti adalah an ditambah fiil mudhari atau ma ditambah fiil. Seperti contohnya lihat, kalian bisa tulis ma anfaqta fi sabilillahi ya ma anfaqta fi sabilillahi fadlun laka yaumal qiyamah ma anfaqta fi sabilillahi fadlun laka yaumal qiyamah. Apa saja yang engkau infakkan di jalan Allah, fadlun. Maka dia itu akan menjadi keutamaan laka bagimu yaumal qiyamati pada hari kiamat. Ma anfaqta fi sabilillahi fadlun laka yaumal qiyamah. Ma ditambah fiilnya di sini adalah masdar muawwal. Ma anfaqta fi mahalli raf'in mubtada'un. Fadlun itu sebagai khobar khobarnya. Maka kalau ditakwil nanti ke masdar sorihnya, infaquka fi sabilillahi fadlun laka yaumal qiyamah. Itu takwil ke masdar sorihnya. Infaquka fi sabilillahi fadlun laka yaumal qiyamah. Jadi ingat, masdar mu'awal yang boleh menjadi mubtada adalah an ditambah fi'il mudhari atau ma ditambah fi'il. Adapun anna ditambah isim ditambah khobar itu nggak mungkin bisa jadi mubtada. Kenapa? Karena dia nggak mungkin terletak di awal kalam. Sedangkan syarat mubtada itu harus terletak di awal kalam. Anna itu diantara syarat dia harus didahului oleh jumlah. Berbeda dengan inna. Inna boleh di awal kalam. Namun kalau inna itu nggak bisa jadi apa masdar mu'awal. masdar mu'awal. Yang masdar mu'awal cuma annanya. Kemudian lihat yang berikutnya ya. Yang ketiga berarti dari bentuk mubtada yaitu isim mabni. Semua isim mabni itu boleh menjadi mubtada. semua isim mabni itu boleh menjadi mubtada. lah contoh Haza min fadli rabbi Haza min fadli Robbi. Haza di sini sebagai mubtada. Dia isim mabni isim Terletak di awal kalam dia sebagai mubtada. Jadi ingat semua isim mabni itu boleh menjadi mubtada. Yang keempat, kita pisah lagi biar lebih mudah. Semua domir rofa munfasil. Ya, semua domir rofa munfasil. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Domir rafa munfasil itu bisa jadi mubtada kalau terletak di awal kalam. Dan ingat ya, hanya domir rafa munfasil. Domir nasob, domir ya domir nasob munfasil itu nggak bisa jadi mubtada. Domir rofa muttasil juga tidak bisa jadi mubtada. Paham? Karena domir rofa muttasil itu hanya bersambung dengan fi'il atau bersambung dengan kana dan saudara-saudaranya. Kalau bersambung dengan fi'il sebagai fa'il, kalau bersambung dengan kana atau saudara-saudara kana sebagai isimnya kana. Jadi yang bisa hanya rofa mutasil saja. Itu kita selesai masalah mubtada. Anda cukupkan dulu. Nanti pertemuan berikutnya Anda tambahkan lagi. <coughs> masalah mubtada ini masih dia ini terlalu ringkas ya. Tapi nanti Anda tambahkan dengan poin-poin yang penting tentang pembahasan masalah mubtada